Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menyanjungnya atas nikmat Islam, nikmat istiqamah di atas iman, nikmat terbukanya hati kita untuk menerima ada kemauan mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an dan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan sebab inilah kita selamat dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kesalahan atau kerancuan dalam memahami dan mengamalkan agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Dan jika datang kepadamu petunjuk dariku wahai manusia, Allah berfirman, jika datang kepadamu petunjuk dariku, faman hudaya maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wala yashqa, dia tidak akan tersesat di muka bumi ini dan tidak akan sengsara, tidak akan celaka di akhirat nanti. Ini jaminan bagi orang yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah bahwa dia akan selamat dari berbagai penyimpangan. Dia akan diselamatkan dari segala bentuk kesalahpahaman terhadap Islam. Sehingga ketika menafsirkan hadis ayat-ayat ini, sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, "Takaffalallahu liman qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi." Alla yadhilla fil ardi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah memberikan jaminan <clears throat> bagi orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isinya. Membaca Al-Quran, memahami dan mengamalkan isinya bahwa dia tidak akan mungkin tersesat di muka bumi ini dan tidak akan celaka di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan menjaga kita dari segala bentuk penyimpangan dalam memahami dan mengamalkan agama ini yang lahir maupun batin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Tema kajian kita adalah mewaspadai penyimpangan dalam akidah. Kenapa ini kita harus bahas? Insya Allah, saya yakin jamaah sekalian rahimakumullah telah mengetahui bahwa masalah agama, masalah iman keyakinan kepada Allah ini adalah barang berharga yang paling kita muliakan. Sesuatu yang paling berharga yang kita miliki. Karena inilah yang menjadikan kita selamat dunia akhirat. Keyakinan akidah, tauhid, keimanan, Inilah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala Inilah perhiasan yang menghiasi hati kita. Yang kalau ini naudzubillah min dzalik rusak, maka seseorang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menyebutkan ucapannya nabinya Ibrahim alaihi salatu wasalam "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari kiamat nanti yang tidak bermanfaat harta maupun keturunan <clears throat> kecuali yang bermanfaat orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Selamat dari penyimpangan, selamat dari kesalahan, selamat dari kesesatan. Makanya permasalahan agama <clears throat> perlu dijaga lebih daripada penjagaan kita terhadap harta kita, kedudukan kita, rumah kita, kendaraan kita, bahkan nyawa kita. Kenapa? Karena kalau ada sesuatu yang menimpa rumah kita, harta kita, atau bahkan nyawa kita, paling-paling maksimal, ujung-ujungnya adalah kematian orang yang beriman kalau mati dan siapapun pasti akan mati akan meninggal dunia <clears throat> kullu nafsin dha'iqatul maut setiap jiwa mesti akan merasakan kematian ujung-ujungnya kalau musibah itu menimpa diri kita, harta kita, rumah kita, bahkan jiwa kita, paling-paling kita mati. Dan siapapun mesti mati, tinggal tunggu giliran. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan imannya benar, insya Allah ini justru merupakan awal kebahagiaannya. Dia akan berpindah ke negeri akhirat yang kekal abadi dengan membawa imannya, dia akan selamat. Bahkan musibah yang menimpanya itu menjadi sebab penghapusan dosanya, ditinggikan derajatnya kalau dia bersabar menghadapinya. Tapi permasalahannya kalau yang rusak atau musibah yang menimpa dirinya naudzubillahi min dalik dalam urusan agamanya. Kerusakan menimpa imannya, merusak keyakinannya kepada Allah. Ini kebinasaan dunia akhirat. Celaka dunia akhirat naudzubillahi min dalik. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berdoa meminta perlindungan khusus dari keburukan yang terbesar ini. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa seperti ini. Wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama. Jangan sampai kerusakan yang menimpa kami dalam urusan iman, akidah, dan keyakinan. Karena ini berbahaya. Merusak. Dan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala berpaling dari hambanya. Na'udzubillah dari. Jangan engkau jadikan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama kami Jangan engkau jadikan kerusakan menimpa keimanan kami. Wala mablagha ilmina wala taj'alid dunya akbar hammina dan jangan engkau jadikan dunia sebagai puncak dari keinginan kami dan puncak dari pengetahuan kami. Coba lihat ini permohonan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan dari kerusakan agama kesalahpahaman dalam masalah agama. Dan disinilah jamaah sekalian rahimakumullah. Satu hal yang perlu kita sadari. Bahwasanya kerusakan yang menimpa agama seseorang hamba, naudzubillahi min dzalik, itu disebutkan oleh para ulama ahlu sunnah seperti Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Iqatatul Lafan tersimpul pada dua perkara. Dua kerusakan. Biasanya orang hanya memahami yang satu saja. Ada dua fitnah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang tipu daya syaitan, Tu'radul fitanu alal qulubi ka'ardil hasiri udan udan. Fitnah-fitnah, sebab-sebab kerusakan akan selalu ditampilkan oleh syaitan di hadapan hati manusia. Dengan tujuan supaya hati ini rusak. Kalau hati sudah rusak, iman sudah rusak, otomatis anggota badannya akan rusak. Karena hati itu yang mengendalikan semua anggota badan manusia. Karena Rasulullah SAW bersabda tentang hati, "Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." <clears throat> Hati itu kalau baik semua anggota badan akan baik, kalau buruk maka semua anggota badan akan buruk. Nah, bentuk kerusakan yang dimunculkan oleh syaitan ada dua macam. Yang pertama yang namanya syahwat. Syahwat berupa ajakan untuk memperturutkan keinginan syahwat manusia sampai dalam hal-hal yang melanggar perintah dalam agama. Inilah bentuk penyimpangan yang sering kita lihat dilakukan oleh orang-orang yang misalnya memakan sesuatu yang diharamkan, minum khamar, mencuri, berzina, naudzubillah min dalik, dan keburukan-keburukan yang lain. Yang kedua adalah yang namanya fitnah syubhat. Syubhat ini diambil dari kata-kata al-ishtibah ketidakjelasan kesamaran atau kerancuan dalam memahami agama. Fitnah syubhat <clears throat> ini kerusakannya timbul dari sisi syaitan melontarkan sesuatu yang terkesan itu bagian dari agama padahal dia bukan agama. Ini yang menjadikannya samar. Makanya seperti keterangan dari Imam Ibnu Qayyim dalam kitab tadi, beliau mengatakan fitnah syubhat ini lebih besar bahayanya, lebih besar kerusakannya daripada fitnah yang pertama. Dan ingat, fitnah jenis yang kedua itu sangat disayangkan kebanyakan menimpa orang-orang yang justru cenderung punya keinginan beragama. Disinilah ya bapak-bapak dan jamaah sekalian ikhwan fiddin azakumullah. Kita perhatikan bahwa syaitan itu ahli dengan dan sangat spesialis dalam menggoda manusia. Bayangkan ketika dia bersumpah dalam Al-Qur'an di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Fabi'izzatika la'ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin." Demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh-sungguh aku akan menyesatkan semua manusia. Kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang mengikhlaskan, yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau yang mengikhlaskan agamanya. Sejak dia menggoda Nabi Adam sampai sekarang, tidak ada pekerjaannya setiap saat kecuali menggoda. Mempelajari cara menggoda manusia Bayangkan saja saat ini orang yang ingin menjadi dokter spesialis butuh berapa tahun kira-kira? Berapa tahun? Mungkin 10 tahun ya. Kurang lebih. Bandingkan dengan iblis yang setiap hari sudah ber beratusan tahun. Jadi bukan cuma spesialis, sangat-sangat spesialis. Sangat-sangat pakar ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan pada syaitan yang ini merupakan ujian bagi orang-orang yang beriman. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kita pernah mungkin dengar hadisnya dari Sofia bintu Huyai istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda Inna syaitana yajri min bani Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu bisa mengalir dalam tubuh manusia di tempat-tempat mengalirnya darah. Bisa masuk ke dalam tubuh manusia di tempat-tempat beredarnya darah atau mengalirnya darah. Ketika menjelaskan makna hadis ini, Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwa syaitan itu karena dia bisa masuk ke dalam tubuh kita, maka dia bisa mendeteksi karakter masing-masing orang untuk orang itu digoda sesuai dengan kecenderungannya. Coba lihat biasanya ya. Kalau seseorang itu digoda dengan sesuatu yang dia tidak suka, rata-rata dia akan menolak, iya kan? Rata-rata dia akan menolak. Coba misalnya orang yang cenderung semangat beragama digoda untuk minum minuman keras, jelas dia dia tidak mau digoda untuk melakukan penyimpangan yang nampak, jelas dia tidak akan terima. Tapi kalau digoda untuk ini agama, ini adalah kebaikan, lakukan ini dan seterusnya. Apa yang dia timbul dalam pikirannya? Wah, ini adalah menunjukkan semangat dalam beragama. Akhirnya dia ikuti. Nah, godaan inilah yang tadi saya sebut dengan namanya syubhat. Biasanya dilontarkan oleh syaitan kepada orang-orang yang punya kecenderungan ada kemauan beragama. Makanya salah seorang ulama terdahulu ada yang pernah mengungkapkan sebuah pernyataan yang menyimpulkan tipu daya Shelton bentuknya itu dalam dua hal yang merupakan penjabaran dari <clears throat> apa yang saya jelaskan tadi. Ulama ini mengatakan Ma amarallahu ta'ala bi amrin illa shaytan fihi nazgatan. Imma ila tafritin wa tafsirin wa imma ila guluwin wa mujawazah. Setiap Allah memerintahkan satu perintah kepada manusia dalam agama, maka syaitan memiliki dua cara untuk memalingkan manusia dari perintah itu. Pertama, godaan untuk kurang dan malas melakukannya. Ini biasanya menimpa orang-orang yang tidak suka agama, anti agama, malas terhadap agama. Nah, bagaimana terhadap orang-orang yang rajin dan semangat? Syaitan tidak kekurangan akal. Dia menggoda mereka dengan imma ila guluwin wa mujawazah bersikap berlebih-lebihan dan melampaui batas. Coba lihat. Dua-duanya tersesat karena tidak pas. Wala yubali bi ayyihi dan syaitan tidak peduli dengan cara mana saja yang berhasil dari dua hal ini. Kalau saat ini kita mengisi air di gelas, yang pas itu kalau penuh. Kalau kurang kita katakan kurang airnya. Kalau kelebihan tumpah. Syaitan menginginkan yang penting berpaling dari agama, baik itu kurang ataupun kelebihan. Karena berlebih-lebihan dilarang dalam agama. La taglu fi dinikum. Janganlah kalian bersikap berlebih-lebihan dalam agamamu. Rasulullah SAW Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya pernah meminta kepada Ibnu Abbas waktu haji wada untuk melontar jamrah mengambilkan batu-batu kerikil. <clears throat> Akhirnya Ibnu Abbas pun mengambilkan batu-batu kerikil yang kecil karena ini ibadah tidak perlu dengan batu-batu yang besar. Disebutkan dalam hadis tersebut batu-batu yang hanya kurang lebih ukurannya sebesar biji kurma. Setelah mendapatkan batu tersebut Rasulullah SAW mengatakan bi amsalihaula farmu dengan batu yang seperti inilah kalian melontar jamrah. Kemudian beliau bersabda, wa iyyakum wal gulu wa fiddin fa inna fa inna ma ahlaka man kana qablakum al gulu fiddin. Dan hati-hati kalian terhadap sikap berlebih-lebihan dalam agama karena yang menjadikan binasanya umat-umat sebelum kalian adalah sikap berlebih-lebihan dalam agama. Apa artinya berlebih-lebihan? Tidak merasa cukup dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya yang dipraktekkan oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal praktek yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat sekarang. Orang berzikir itu baik apa tidak? Baik. baik. Keutamaannya sangat besar orang yang berzikir. Termasuk amal yang paling besar keutamaannya. Tapi ada orang yang pertama malas berzikir. Disuruh selesai sholat berzikir sebentar saja. Membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kemudian digenapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika dan seterusnya. Jadi 100. Keutamaannya besar bagi orang yang mengamalkannya. Ada orang yang setelah selesai salam dia langsung pergi, tidak mau berzikir. Syukur-syukur dia masih mau melaksanakan sholat. Ini orang-orang yang biasanya malas atau mungkin dia punya keperluan. Ini adalah kita katakan tidak melaksanakan zikir dengan benar. Ada orang yang semangat untuk berzikir. Syaitan menggoda dia. <clears throat> Kayaknya kalau cuma 33 tidak cukup. Coba tambah lagi dengan zikir yang lain. Akhirnya ditambahkan dengan zikir-zikir yang lain. Yang ujung-ujungnya berarti apa yang dilakukannya tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah bentuk penyimpangan yang namanya tadi al-gulu fidin berlebih-lebihan dalam agama. Coba lihat, syaitan tidak kekurangan akal untuk menggoda manusia. Disinilah <clears throat> yang menjadi kendala ya ketika <clears throat> godaan yang berupa syahwat tadi itu biasanya orang mengetahui itu adalah salah. <clears throat> Ketika para ulama menjelaskan kenapa godaan yang tadi namanya syubhat, kerancuan dalam memahami agama lebih berbahaya dibandingkan syahwat, dua-duanya buruk, cuma yang satu ini lebih berbahaya. Kenapa? Karena biasanya godaan ini tadi itu dilakukan oleh orang-orang yang cenderung punya semangat beragama. Tapi karena dia tidak merasa puas dengan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sudah begini, apalagi yang melakukannya orang yang mengatasnamakan Islam, sudah banyak orang yang akan menganggap itu adalah kebaikan. Sekarang saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah diprotes. Ada orang yang pernah berani memprotes Rasulullah SAW di zaman beliau yang disebutkan dalam hadis yang sahih <clears throat> orang ini dinamakan Dhul Khuwaisirah. Dia inilah yang menjadi cikal bakal kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij itu adalah kelompok pemberontak, suka mengkafirkan kaum muslimin, suka membunuh yang sekarang wujudnya seperti orang-orang yang suka melakukan teror, teroris. Ini sudah ada cikal bakalnya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah SAW pernah membagikan harta rampasan perang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja melebihkan untuk orang-orang yang sedang dijinakan hatinya, mu'allaf, supaya mereka tertarik dengan Islam. Ketika melihat pembagian ini, Dhul Khuwaisera ini kemudian datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, Iqdil ya Rasulullah, fa innaka lam ta'dil. Wahai Rasulullah, bersikap adillah karena kamu sekarang tidak adil. Coba bayangkan. Nabi yang terbaik diprotes keadilannya. Berarti menunjukkan orang ini adalah orang yang sangat rusak pemahamannya. Bagaimana dia mengagungkan meragukan keadilan hamba Allah yang paling mulia, rasulnya yang paling utama. Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam murka dan beliau bersabda, Waihaka, faman ya, faman ya'dil idza lam a'dil. Celakalah kamu. Siapa yang akan berlaku adil kalau saya tidak adil? Ternyata kemudian Rasulullah SAW menyebutkan setelah itu, ya ini ketika itu Umar ibn Khattab ingin membunuh orang tersebut, Rasulullah SAW mencegah dan mengatakan, yakhruju min dhikri hadzal rajul nanti akan keluar dari tulang sulbinya orang ini sekelompok orang yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih ciri-cirinya itu luar biasa secara penampilan rajin beribadah tapi ternyata mereka punya pemahaman yang menyimpang yang mereka inilah disebut sebagai orang-orang khawarij ini contoh penyimpangan yang orang kebanyakan tidak menyadari bahwa itu adalah kesalahan. Coba lihat, kita lihat hadis yang menyebutkan tentang khawarij. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Bahkan disebutkan dalam Sahih Muslim itu dalam bab at-tahridu ala qatlil khawarij. Anjuran membunuh kelompok khawarij. Disebutkan dalam bab ini hadis dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yakhruju fi akhir zamani qaumun ahdasul asnan sufahaul ahlam yaquluna min khairi qaulil bariyah yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajiru hanajirahum." fa idza laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum indallahi yaumal qiyamah akan keluar nanti di akhir zaman sekelompok orang yang mereka itu tidak paham agama dan ahdasul asnan masih muda-muda usianya ciri-cirinya mereka selalu menyampaikan ucapan-ucapan yang baik propaganda yang baik didengarkan oleh manusia. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak melampaui tenggorokan mereka. Kalau kamu jumpai mereka ini maka bunuhlah mereka. Karena sesungguhnya orang yang membunuh mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam sahih. Mereka ini ya seperti penjelasan Imam Nawawi dan para ulama yang lainnya yang disebut sebagai kelompok khawarij. Khawarij itu diambil dari kata-kata kharaja hurujun ala artinya keluar atau memberontak. Karena ciri-cirinya mereka selalu memberontak terhadap pemerintah dengan membuat kekacauan. Ini ciri-ciri khawarij. <clears throat> Ketika mereka keluar secara resmi di zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, <clears throat> mereka sudah membuat kekacauan sebelumnya di zamannya Utsman ibnu Affan. Kemudian secara resmi di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mereka keluar. Coba dibayangkan. Di zaman khalifah-khalifah yang mulia seperti Uthman ibnu Affan, Ali bin Abi Thalib, mereka memberontak. Bagaimana dengan pemerintah sekarang? Lebih-lebih lagi mereka akan menjelek-jelekannya. Ketika itu mereka keluar, tidak dengan mengatasnamakan keburukan, tidak. Mereka membawa slogan yang kelihatannya memperjuangkan Islam. Apa itu? Mereka membawa nama la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Bayangkan Al-Quran yang dibawa. Karena ini makna ayat, ayat, ayat Al-Quran. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah yang menyaksikan dan mendengar ucapan mereka di kalangan para sahabat, ya karena mereka para sahabat ini murid-murid didikannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak terpengaruh dengan propaganda tersebut. Akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang memerangi mereka ketika mendengar ucapan atau slogan mereka ini beliau mengatakan kalimatu hakin urida biha batil. Ini adalah kalimat yang benar yang dimaukan padanya keburukan, kebatilan. Jadi bisa orang itu mengucapkan kalimat yang kelihatannya benar, mengatakan ini jihad, ini perjuangan agama, ini perjuangan Islam. Ternyata kalau kita lihat metode perjuangan tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, tidak dilakukan oleh imam-imam ahlu sunnah, imam Syafi'i, imam Ahmad, imam Malik, imam Abu Hanifah. Imam Bukhari, Imam Muslim. Maka ini adalah seperti ucapannya Ali bin Abi Thalib tadi, kalimat yang benar tapi dibawakan di balik semua itu adalah keburukan. Coba lihat contohnya sekarang. Orang yang melakukan teror memberontak kepada pemerintah. Apakah dia mengatakan bahwa ini adalah pemberontakan? Tidak. Mereka mengatakan apa? Ini adalah berjihad di jalan Allah. Ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi bahasa-bahasa yang kelihatannya islami supaya orang terpengaruh. Dan juga supaya syaitan bisa menggoda mereka untuk semangat melakukan hal ini. Inilah berbahayanya penyakit syubhat. Menjadikan orang yang berbuat salah tidak merasa berbuat salah. Bahkan sebagian dari mereka ya yang melakukan perbuatan teror ini itu berani untuk membom dirinya sendiri. Bom bunuh diri. Padahal apa hukumnya bunuh diri dalam Islam? Apa hukumnya halal atau haram? Bukan cuma haram, ini dosa yang sangat besar. Dalam hadis riwayat Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala nafsahu bi syai'in finari jahannam." Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, dia akan diadab dengan sesuatu tersebut dalam neraka jahanam. Bayangkan, mereka mengatakan ini bagian dari perjuangan Islam. Sama sekali Islam berlepas dia dari perbuatan tersebut. Tapi karena tadi kerancuan, kesalahpahaman dalam memahami agama. Disinilah suksesnya iblis dalam menggoda sebagian manusia ini. Coba kita perhatikan. Kalau godaan yang berupa syahwat, kebanyakan orang masih mengetahui itu adalah salah. Coba lihat ya. Sejelek-jeleknya orang yang suka minum khamar dari kalangan kaum muslimin tentu saja. Kalau kita tanya, apakah minum khamar itu baik? Mesti dia menganggap, ah, sudahlah. Kalian ini orang-orang yang suka ke masjid, kami ini orang-orang kotor, jangan dekat dekatkan Iya kan? Makanya mereka kalau minum homer insya Allah tidak berani dekat-dekat masjid. Iya kan? Coba sering kita dapatkan pernyataan, maaf kalau kita baca misalnya pelacur, iya kan? Dia tulis pernyataan misalnya tulisan dia ungkapkan bahwa dia merasa dirinya kotor, terpaksa melakukan semua ini, dia tahu ini adalah perbuatan jelek dan seterusnya. Ini meskipun salah masih lumayan. Kenapa? Dia menganggap dirinya salah. Orang itu kalau mau bertobat, kan awalnya mengakui dulu kesalahan dirinya. Tapi coba bandingkan dengan orang yang sudah berbuat kerusakan tadi, dia menganggap itu kebaikan. Dia berani ceramahkan di depan masjid, mengatakan ini jihad. Orang seperti ini tidak akan atau sulit akan bertobat. Kenapa? Karena awal mula orang akan bertobat kalau dia menyadari dirinya berbuat berbuat kesalahan. Dari segi inilah Kenapa? Para ulama ahlu sunnah yang terdahulu seperti Imam Sufyan Al-Thawri mengatakan, Al-bid'atu ahabbu ila iblisa minal ma'siyah. Al-ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Perbuatan bid'ah, yakni orang yang mengamalkan amalan, dianggapnya baik padahal tidak ada contohnya dalam agama. Ini lebih disukai oleh iblis daripada maksiat biasa. Karena maksiat biasa masih diberikan tobat, orangnya tahu dia berbuat salah. Tapi kalau perbuatan bid'ah tidak diberikan tobat. Karena dia tidak merasa dirinya bersalah, bahkan dia berani membela perbuatan tersebut karena dianggapnya merupakan bagian dari agama. Jemaah sekalian rahimakumullah, kalau kita baca penjelasan dari mereka-mereka yang punya keyakinan rusak ini, itu rata-rata mereka menganggap itu bagian dari agama. Sebagian di antaranya bahkan berani untuk menyeret ayat-ayat Al-Quran untuk mendukung perbuatannya. untuk Nah, minta. Jadi jangan kita kira mereka itu berbuat seperti itu tidak menggunakan ayat Al-Quran untuk mendukungnya. Tidak, mereka pakai ayat Al-Quran. Tetapi pemahamannya sangat keliru dan menyimpang tidak sesuai dengan penafsiran para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Makanya oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah karena waktu juga sebenarnya masih banyak penjelasannya. Saya ingin meringkasnya. Yang perlu kita perhatikan dalam upaya menghindarkan diri dari penyimpangan dalam pemahaman yang sangat buruk kerusakannya ini yang merupakan tipu daya syaitan ini adalah yang pertama kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta untuk diselamatkan dari berbagai macam fitnah dan penyimpangan yang nampak maupun tidak nampak. Berdoa agar kita dijadikan istiqomah di atas jalan yang lurus. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk belajar agama dengan pemahaman yang benar. Belajar agama. Al-Quran itu ada tafsirnya. Baca tafsir dari para ulama yang terdahulu yang kita akui ilmu mereka. Ada tafsir Imam Ibnu Kathir, Imam Ibnu Jarir Al-Tabari, dan tafsir-tafsir dari para ulama yang lain. Mereka jelas ilmunya terpercaya, hafal Al-Quran, hafal hadis Nabi saw. Karena Al-Quran itu yang pertama kali berhak untuk menafsirkannya tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Al-Qur'an ditafsirkan dengan ayat Al-Qur'an. Setelah tidak dapat dalam ayat Al-Qur'an, kita melangkah kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan makna Al-Qur'an kepada kepada umat beliau sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an wahai Rasulullah supaya kamu jelaskan kepada mereka makna dari Al-Qur'an tersebut yang diturunkan kepada mereka. Jadi, waktu kita belajar tafsir, pilih buku tafsir yang jelas-jelas menjelaskan makna firman-firman Allah tersebut dari sumber yang terpercaya. Setelah itu kita melangkah kepada ucapannya para ulama, para sahabat. Karena mereka yang langsung mendengarkan ayat-ayat Al-Quran ketika dijelaskan maknanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cara untuk menyelamatkan diri dari penyimpangan akidah adalah belajar. Disinilah sebabnya kenapa syaitan itu ketika menggoda manusia <clears throat> dia berusaha untuk membuat mereka jangan mau belajar agama. Orang-orang yang semangat tadi itu bukan yang semangat tapi menyimpang tadi itu bukan orang-orang yang dekat dengan ulama ahlu sunnah. Kalau kita katakan pada mereka, coba kembalikan penafsiran ayat Al-Quran yang mereka yang kalian pakai itu kepada para ulama. Ah mereka itu mengatakan langsung, ah itu ulama-ulama yang hanya cuma tahu haid dan nifas saja tidak mengetahui kenyataan umat, katanya seperti itu. Kita katakan coba rujuk kepada ucapannya Imam Syafi'i dan yang lainnya. Pada para ulama ahlu sunnah wal jamaah, mereka malah mencela. Itu ulama-ulama yang penjilat pemerintah katanya. Mereka kesankan seperti itu. Akhirnya syaitan membuat mereka semakin jauh daripada ilmu. Dan dalam hal ini salah seorang ulama terdahulu yang bernama Imam Ibnul Jauzi. Dia pernah menulis sebuah kitab yang berjudul Talbis Iblis kerancuan yang dilontarkan oleh iblis kepada manusia. Beliau berkata seperti ini. Wa'lam anna awwala talbisi iblis 'ala nasi sadduhum 'anil ilmi. Li'anna al-ilma nurun. Fa idza atfa'a masabihahum khabbatahum fi dhulami kaifa Ketahuilah Jebakan yang pertama kali dilontarkan oleh iblis, upaya pengkaburan yang pertama kali ditampilkan oleh iblis di hadapan manusia adalah apa? Saduhum anil ilmi. Berusaha mencegah mereka supaya jangan belajar agama, jangan membaca tafsir, jangan bertanya kepada para ulama. Jangan menghadiri kajian. Kajian tentang ilmu, ilmu agama. Kenapa harus ini yang pertama kali iblis jadikan sebagai pro program jangka panjang penyesatannya? Karena kata beliau, li'annal ilma nurun, karena ilmu agama itu memberikan cahaya, menyinari kegelapan. Maka kalau iblis faida kalau iblis telah berhasil memadamkan cahaya-cahaya manusia, maka mereka hidup dalam kegelapan, dia pun bebas untuk mengombang-ambingkan, menyesatkan mereka dalam kegelapan tersebut. Makanya kita bertanya kepada para ulama. Saya punya pengalaman bertanya kepada beberapa ulama yang ada di Arab Saudi. Karena saya pernah belajar di Madinah sekitar 11 tahun. Pada waktu itu saya berjumpa dengan beberapa doktor ahli fikih, ahli akidah dan yang lainnya ketika saya bertanya tentang bagaimana pengalaman mereka untuk mengatasi para teroris yang ditangkap dan dipenjara di Arab Saudi. Karena mereka-mereka ini para ulama di sana itu dijadikan sebagai penasehat untuk mendatangi penjara-penjara tersebut supaya berdebat dengan mereka dan menasehati mereka. Ternyata mereka mengatakan rata-rata mereka-mereka yang punya pemikiran teror tersebut bukan orang-orang yang tahu Al-Qur'an, Orang-orang yang bodoh terhadap Al-Quran. Tidak pernah belajar. Hanya semangat saja. Kadang-kadang mereka hanya tahu satu ayat. Oh ini ayat ini menunjukkan demikian. Kafir. Wah kita harus bunuh. Dan seterusnya. Ketika disampaikan tafsirnya para sahabat seperti ini. Para ulama menjelaskan maknanya seperti ini. Baru mereka heran karena selama ini mereka tidak mengetahuinya. Ini adalah kesalahan yang menjadikan akhirnya penyimpangan-penyimpangan tersebut mereka yakini sebagai kebenaran padahal itu menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itulah jemaah sekalian rahimakumullah, disinilah pentingnya kita mengembalikan pemahaman agama kita kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ingat dengan pemahaman yang benar. Kenapa harus ada tambahan pemahaman yang benar? Ayat Al-Quran itu pakai bahasa Arab. Kalau kita tafsirkan hanya sekedar dengan sepintas, bisa saja kita gunakan satu ayat atau orang menggunakan satu ayat kemudian dipotong. Kita mungkin pernah mendengar ada orang yang berdalil dengan ayat Al-Quran untuk mencela orang yang sholat. Fawailul lil musalli Berhenti sampai di situ. Celakalah orang-orang yang sholat. Wih, berarti orang-orang yang sholat celaka semua. Padahal ada kelanjutannya, yaitu apa? Alladinahum fi sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Bayangkan kalau berhenti di ayat ini sudah selesai berarti. Jadi ayat Al-Quran seperti itu. Makanya kita harus membaca tafsir dari orang yang hafal Al-Quran karena berarti dia akan menafsirkan ayat ini dengan ayat yang lain. Dia menghafal sekian banyak hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak salah dalam memahaminya dan seterusnya. Ini yang perlu kita jadikan sebagai rujukan kita. Jadi kita belajar Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji pemahaman mereka lah yang benar. Yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa an." Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat Muhajirin dan Ansar kemudian orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Jadi Allah meridhoi para sahabat Muhajirin dan Ansar, setelah itu orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Inilah yang ridhoi, diridhoi cara beragama mereka karena mereka memahami dan mengamalkan agama ini dengan dengan benar. Oleh karena itulah kita hiasi masjid kita dengan kajian-kajian tentang ilmu, tentang tafsir yang benar. Kita baca hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang bagaimana cara sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara berzikirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sederhana saja, misalnya kita bulugul maram tulisan Al Imamul Hafidh Ibnu Hajar, ulama besar dari Madhab Syafi'i. Ini buku tipis, tapi menjelaskan semua permasalahan sholat yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, bahkan setelah itu zikir-zikir yang beliau baca setelah selesai sholat. Ini lebih selamat. Dan ini merupakan cara agar kita tetap bisa menempuh jalan yang lurus. Mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurang Demikian pula dari pemahaman-pemahaman ilmu agama yang lainnya, kita perlu mempelajarinya dari dari sumber rujukan yang benar. Oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, inilah cara untuk menghindari mewaspadai segala bentuk penyimpangan dalam memahami Islam apalagi dalam urusan-urusan akidah dan keimanan. Oleh karena itu, ini merupakan nasihat yang semoga bermanfaat bagi kita semua ya karena waktu juga dan masih ada waktu kita beri untuk tanya jawab, maka apa yang saya sampaikan tadi merupakan penjelasan ringkas dan kesimpulan dari bagaimana kita menyelamatkan diri kita dari penyimpangan akidah dan penyimpangan-penyimpangan lain yang di atas namakan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan, melindungi kita dengan perlindungan yang sempurna dari segala keburukan dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita istiqamah di atas Islam dan di, di atas iman sampai kita meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti dengan membawa hati yang selamat yang bersih dari segala macam penyimpangan. Demikianlah, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang bertanya, saya baru belajar sunnah dalam kehidupan saya sehari-hari di Bali ini banyak teman-teman yang Islam tapi masih berpemahaman mengikuti tradisi nenek moyang. Ada juga yang berpaham Syekh Siti Jenar, ada juga yang hanya menurut akal dan hawa nafsunya dan ada juga yang punya pemahaman fanatik hanya pada golongan ustadz tertentu. Jadi mereka tidak mau dulu di majelis dengan ustadz ahlu sunnah yang lainnya. Pertanyaannya, bagaimana cara bergaul uh, saya dengan mereka yang benar? Bagaimana cara berdakwah kepada mereka? Barakallahu fikum. Pertanyaan yang baik. Ya, ini contoh yang disebutkan tadi, contoh-contoh pemahaman Islam yang di atas namakan Islam padahal menyimpang. <clears throat> Seperti yang yang disebut sebagai uh, ajarannya Syekh Siti Jenar yang dia mengaku sebagai Tuhan, sebagai Allah Subhanahu wa taala ini adalah penyimpangan yang sangat kufur, menyimpang dalam Islam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam orang hamba ya Allah yang paling terbaik, yang paling mulia imannya tidak pernah mengaku bahwa dia adalah Allah Subhanahu wa taala atau Allah menitis dalam dirinya. Ini pemahaman kufur. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha suci untuk diserupakan dengan sifat-sifat makhluk apalagi disebut menitis ke dalam makhluk, bersatu dengan makhluk ini semua adalah pemahaman yang sangat jauh dari Islam, bahkan pemahaman yang disepakati sebagai pemahaman yang kafir keluar dari Islam oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Demikian pula orang-orang yang berbuat kesyirikan <clears throat> menyembah kepada selain Allah atau menjadikan perantara dalam beribadah kepada Allah, tawasul. Ini bentuk kesyirikan. Orang-orang yang melakukannya mengkiaskan, menganalogikan Allah itu seperti raja katanya. Raja itu kalau kita ingin menghadap supaya gampang diterima, kita harus bertemu dengan <clears throat> mungkin pengawal yang dikenalnya atau perantara yang paling dikenalnya. Kayak eh, presiden kalau kita mau ketemu, temui dulu orang yang dekat dengannya supaya disampaikan hajat kita. Subhanallah, ini makhluk. Perbuatan yang syirik menyerupakan Allah dengan makhluk, mengkiaskan atau menganalogikan Allah dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza ta'alaka ibadi anni fa inni qarib." Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah aku ini maha dekat. Allah maha mendengar dan maha melihat apa yang disampaikan oleh hamba. Tidak perlu pakai perantara. Berdoa langsung berdoa kepada Allah. Uji da'wata da'i idada'an. Aku akan menjawab seruannya orang-orang berdoa kalau dia berdoa kepada kepadaku. Makanya Menjadikan perantara dalam beribadah kepada Allah ini termasuk perbuatan syirik karena menyerupakan Allah dengan makhluk dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh perantara dalam beribadah kepadanya. Cara untuk bergaul dengan mereka orang-orang yang seperti ini <clears throat> adalah kita menasehati semampu yang kita lakukan dengan penjelasan yang tentu kita nukil dari ayat-ayat Al-Qur'an dengan penjelasan para ulama tentang buruknya perbuatan tersebut, bahwa itu adalah perbuatan yang menyimpang dari Islam meskipun di atas namakan Islam kemudian sampaikan keterangan dari dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih kepada mereka semoga mereka mau terbuka hatinya insya Allah orang-orang yang semangat dalam kebenaran dan memang hatinya murni mencari kebaikan Allah akan bukakan hatinya untuk bisa menerima petunjuknya karena hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala jadi itu yang mampu kita lakukan kita ajak mereka untuk bisa belajar Islam yang benar yang semoga dengan itu terbuka hati mereka untuk bisa menerima kebenaran insya Allah. Nah, silakan kalau ada yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya barakallahu fikum. <coughs> Pemahaman akidah ahlu sunnah wal jamaah ketika menyikapi pemerintah atau misalnya kita menyikapi hukum yang berlaku di Indonesia, tentu kita tidak katakan pemerintah kita itu tidak pernah berbuat salah sama sekali. Hukumnya semua benar, tentu tidak. Ini juga berlebihan dalam menyikapi. Tapi yang membedakan antara pemahaman khawarij dengan ahlu sunnah, ahlu sunnah itu ketika ingin merubah atau menasihati pemerintah atau menegur kesalahan dengan cara yang baik. Nasihat harus kita sampaikan karena nasihat itu merupakan bagian dari agama. Rasulullah SAW pernah mengatakan ad an-nasihat. Agama itu adalah nasihat. Kulna liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Lillahi wali rasuli wali kitabi wali rasuli wali imatil muslimina wa ammatihim. Nasihat karena Allah untuk rasulnya, untuk kitabnya, untuk imam-imam pemimpin kaum muslimin dan orang-orang umum di antara mereka. Jadi, kalau pemerintah berbuat salah kita nasihati, tapi caranya bagaimana? Bukan dengan cara menyampaikan kesalahan terang-terangan di depan umum. Orang yang dinasehati, kenapa yang orang umum yang diberitahu? Rasulullah SAW mengatakan, "Man arada minkum an yang lidin sultanin falayubdihi yubdihi Siapa yang ingin menasihati penguasa, jangan sampaikan terang-terangan sampaikan dengan surat tertulis langsung dibacanya supaya orangnya langsung yang baca atau ada kesempatan sampaikan langsung kepadanya tanpa perlu orang lain mengetahuinya. Kita bisa menyalahkan, mengkritik, tapi caranya baik. Bedanya dengan Khawarij, kalau dia melihat kesalahan, langsung dia menjadikan kesalahan ini sebagai sebab untuk memberontak, menumpahkan darah, menghalalkan darah, berbuat kekacauan. Ini tidak diperbolehkan dalam agama. Kita menasihat tujuannya untuk memperbaiki supaya lebih baik nanti keadaannya. Bahkan kita doakan supaya mereka pemerintah kita bisa menerapkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, kepada kita semua. Bisa menjadi sebab untuk apa ini kemakmuran bagi kaum muslimin semuanya yang menjadi sebab keutamaan mereka dan semakin apa ini giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita doakan. Adapun kesalahan mungkin kita mengkritik dalam masalah hukum seperti dalam Pancasila, kenapa dijadikan sebagai eh, rujukan dalam semua permasalahan ini yang perlu kita diskusikan kepada mereka kita sampaikan bahwasanya yang dibenarkan dalam agama itu adalah yang sesuai dengan Al-Qur'an seperti ini dalilnya ini petunjuknya karena kita ketahui di dalamnya ada yang salah ada juga yang benar ada yang salah ada yang benar seperti dalam hukum-hukum kita ada yang salah ada yang benar kita perlu luruskan dengan cara yang baik nasihat untuk mengarah kepada perbaikan jadi permasalahannya tadi bukan masalah menetapkan adanya salah atau tidak salah, tapi masalah cara mengkritik kesalahan tersebut. Cara mengkritik kesalahan tersebut. Siapapun di antara kita harus dinasihati, harus ditegur kesalahannya. Tapi caranya bagaimana? Kalau caranya keras, tidak ada orang yang akan menerima nasihat tersebut. Maka ahlu sunnah wal jamaah menerapkan nasihat dengan cara lemah lembut, dengan cara yang baik, dengan cara menyebutkan sebab-sebab yang memudahkan dia untuk menerima nasihat tersebut dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. ada titipan pertanyaan Ustaz. Uh, orang yang umroh atau haji berkali-kali sedangkan ada keluarganya yang belum melakukan tersebut apakah itu termasuk dulu dalam agama? orang yang melakukan umroh berkali-kali karena punya kelebihan biaya begitu ya. Sementara di antara anggota keluarganya ada yang melakukan, ada yang belum melakukannya. Apakah termasuk gulu dalam beragama? <coughs> Kalau dikatakan gulu tidak. Karena bagi yang keluarganya yang belum mampu, dia tidak kena dosa karena tidak mampu. Dan dia juga jika dia apa ini melakukan hal tersebut dan bukan kewajibannya membiayai orang untuk umroh, tidak dikatakan gulu. Cuma kita katakan lebih baik ketika dia mendahulukan orang-orang yang belum melaksanakannya karena ini uh, apa ini sebagian pendapat ulama mengatakan hukumnya wajib sementara kalau dia lakukan berkali-kali kan itu hukumnya sunnah lebih utama dia dahulukan yang membiayai orang yang wajib yang bisa jadi ini menjadi sebab orang tersebut juga mendapatkan hidayah ketika dia ke tanah suci kemudian terbuka hatinya untuk menerima Islam dan banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Itu kita anjurkan, tapi kalau kita katakan dulu ini tidak ada dalil yang menyebutkannya selama dia tidak gunakan untuk berlebih-lebihan untuk pamer atau untuk kesombongan dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Nah. Silakan satu pertanyaan lagi kalau ada. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan ya.